Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa setia TV One yang dirahmati, dimuliakan dan selalu dalam lindungan Allah tentunya Apa kabar pemirsa? Tentunya Anda dalam keluarga sehat dan keluarga sehat walafiat, amin Senang sekali saya Siti Kirani pagi ini kembali menjumpai Anda tentunya di Titian Kolbu Dan insya Allah selama satu jam ke depan kita akan membahas mengenai membebaskan hamba sahaya Atau kita akan bercerita mengenai seorang buruh Dan Alhamdulillah juga sudah hadir tengah-tengah kita Pak Ustadz Daud Rasid. Assalamualaikum Ustadz Waalaikumsalam. Sehat Ustadz Alhamdulillah. <laughs> Ketemu lagi Alhamdulillah, nih. Iya, ya, dan juga sudah di tengah-tengah kita Ibu Gwen sudah cantik dari tadi, sudah menunggu ya Bu ya. <laughs> Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Pak sekali. Dari mana nih Bu? Dari Purwakarta. Oh, Purwakarta. Subhanallah, jauh juga ya. Kita semua ya Bu ya, keluarga sehat ya. Iya deh. Nah Ustadz uh, tadi di awal saya sudah membuka mengenai tentang membebaskan hamba sahaya atau Betul. kalau seperti yang kita tahu ya Ustaz ya Betul. zaman Rasulullah pun juga banyak sekali hamba sahaya atau istilahnya budak. Betul. Nah kalau dalam di zaman kita ini kan sudah tidak ada lagi, lagi budak gitu. Tapi yang ada hanyalah seorang uh, kita juga yeah. sedang bekerja ini disebut seorang bekerja ya, hmm. tapi pekerja yang menjemput rezeki yang Allah sudah siapkan. Tapi manakala kita sering lihat ya Bu ya di media TV ataupun di koran sudah melihat ada seorang buruh yang teraniaya hmm. atau terzolimi. Ya, hmm. Nah dalam uh, Islam sendiri apakah batasan apa sih antara majikan dengan buruh itu kalau kita mengalih kepada salah satu hadis atau e, jabaran yang disampaikan di dalam Islam Ustaz silahkan Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. e, pemirsa dimanapun Anda berada, e, pada pagi hari ini kita akan berbicara sebuah tema tentang perbudakan. e, dulu ada yang namanya budak, tetapi sekarang budak tidak ada, namun perbudakan tetap ada. Hmm. Nah, jadi ini sebuah fenomena yang sangat menyakitkan kita. Katanya budak itu sekarang sudah tidak ada. Iya. Tetapi dalam prakteknya perbudakan itu ada di mana-mana. Di sekitar kita ada namanya perbudakan. Yang bahkan perbudakan yang ada sekarang bisa lebih zalim daripada budak dahulu pada masa Nabi saw. Itu kita ketahui karena di dalam hadis dibayangkan ataupun digambarkan betapa Buddha itu tidak boleh diperlakukan tidak manusiawi. E, bahkan hadis Nabi mengatakan e, salah satunya barang siapa yang e, memiliki Buddha maka apa yang dimakannya itu juga lah yang dimakan budaknya itu dan apa yang dipakainya hendaklah itu juga yang dipakai oleh budaknya itu. Oh, berarti tidak ada perbedaan Ustaz? Tidak ada perbedaan secara manusiawi ya, ya. mereka punya hak. Hmm, hmm. Nah, Lalu di dalam uh, di dalam Islam memerdekakan budak ini adalah amal soleh yang luar biasa. Ya barang siapa yang memerdekakan budak maka dimerdekakan Allah nanti dia di hari kiamat dari api neraka. Nah, jadi uh, rangsangan Islam, motivasi terhadap para tuan untuk merekan budak itu luar biasa di dalam Islam. Uh, uh, namun sekali lagi kita harus juga sadari bahwa yang namanya e, perbudakan dulu itu itu bukan awal mulanya Islam yang memulai tetapi sudah ada sebelum Islam hmm. dan di sini orang banyak lupa dipikir orang bahwa perbudakan itu hanya ada dalam Islam di awal Islam itu padahal ratusan tahun sebelumnya hmm. perbudakan itu sudah ada dan menjadi fenomena di masa Persia, hmm. Romawi, India, itu semuanya perbudakan sudah ada. Hmm. Bahkan Islam itu hanya datang belakangan saja. Mm-hmm. Oleh karenanya ada hukum-hukum tentang budak di dalam Islam, seperti memerdekakan budak, itu adalah sebuah keterangan terhadap fakta realita yang sudah ada. Mm-hmm. Nah, jadi jangan sampai ada kesan ketika Al-Quran menyebut ya. sebutan tahriru rokobah, memerdekakan budak, kemudian namanya mulkul yamin, ya ini juga artinya Buddha hmm. dipikir orang bahwa oh Al-Qur'an menyebutkan eh, Buddha berarti uh, Islam mengakui perbudakan. Oh itu sebuah gambaran yang keliru total. Tapi setelah datangnya Islam, iya, perbuda perbudakan ini dihapuskan secara perlahan-lahan. Dihapuskan dan insya Allah ah. yang menjadi budak itu pun diangkat derajat derajatnya seperti oh, itu. Oh iya, ya? setelah dia merdeka, hmm. bahkan ketika dia jadi budak pun, hmm. hak-haknya secara manusiawi itu sangat terpelihara dan terjamin. Hmm. Itu tadi yang saya katakan, barang siapa yang e, memakan memakan makanan maka ya. hendaklah makanan itu dikasihnya juga kepada budak. Hmm. Nah, begitu juga dengan pakaian. Hmm. Nah, jadi di sini kita melihat betapa penghargaan ya. e, seorang penghargaan Islam terhadap yang namanya budak. E, di zaman ini e, betul budak sudah secara formal berdasarkan konvensi PBB yaitu itu tidak ada lagi namanya uh, perbudakan tetapi praktek mm. yang namanya perbudakan itu buruh uh, apa namanya uh, pegawai iya. pekerja iya. ini sering diperlakukan lebih buruk daripada budak zaman dulu. Nah Ustaz kalau tadi Ustaz bilang uh, adalah bahwa ada seorang uh, buruh ataupun pekerja yang tidak diperlakukan sebagaimana mestinya. Nah kali ini juga pemirsa dan ibu ibu yang hadir di sini juga kita akan mengundang salah satu narasumber yang sepertinya beliau akan bercerita nanti Ustaz mengenai pekerjaannya dan seperti apa yang uh, perlaku perlakuan yang diberikan uh, majikan kepada beliau ini langsung saja kita undang yaitu Mbak Mbak Sofi. Silakan. Assalamualaikum Mbak. <laughs> Mbak nggak duduk sini. Mbak, sehat Mbak. Alhamdulillah, keluarga sehat. Iya deh. Dan Mbak kerja di mana sebelumnya? Mbak saya ibu rumah tangga. Oh, ibu rumah tangga. Iya. Eh, terus bekerja? Iya bekerja. Oh, Oke. Okay. Nah, uh, bekerja sebagai? sebagai karyawan butik. Karyawan butik. Berapa lama bekerja di sini? Oh, sudah satu tahun tujuh bulan saya. Satu tahun tujuh bulan. Kalau masalah uh, pendapatan sudah lebih dari cukup? Sudah, sudah lebih dari cukup. Oh, masalah uh, istilahnya uang makan atau uang lembur segala macam sudah cukup? Iya, kita ada uang makan sama uang transport. Oh, sudah cukup ya. Iya. Oke. Okay. Nah, bisa ceritakan Mbak uh, apa asal mula terjadinya uh, musibah ya yang menimpa Mbak dan teman-teman yang lain? Iya. Bisa diceritakan? Gitu. ya itu kita juga nggak tahu ya kenapa kita dipanggil mm -hmm. itu juga peristiwanya di hari Sabtu sama Minggu mm -hmm. cuma saya mengalaminya di hari Minggu mm bersama teman-teman yang lain mm -hmm. ya kira-kira ada lebih dari 30 orang ya mm -hmm. karyawan semua dari cabang-cabang kita mm -hmm. kita di situ mengalami penganiayaan mm -hmm. dimana satu satu satu-satu ditampar Terus saya juga mengalami penganiayaan disuruh menjilat sandal dan juga merangkak seperti anjing. Kita nggak bisa dilupakan. Bukan saya melihat teman-teman saya lain juga ditampar-tampar. Itu karyawannya perempuan semua atau ya, lagi? Perempuan semua. Karyawan dalam satu ruangan. Iya dalam satu ruangan. Mbak masih ingat berapa lama kejadiannya? Kejadiannya baru baru baru ini. Mm -hmm tangan uh, eh, maksud saya berapa lama uh, uh, berapa lama pada saat itu kejadian itu berlangsung saya datang ke sana sekitar sore terus sampai malam sampai setengah belas malam uh, jadi Mbak dan teman-teman yang lain istilahnya dalam arti kata diperlakukan tidak bagaimana mestinya iya, dengan satu orang saja. Iya satu orang. Waktu itu kira-kira berapa orang teman-teman Mbak? teman-teman banyak ya, sekitar 30 ada. 30. Waktu itu apa yang Mbak lakukan? Ya, kita tidak bisa melakukan apa-apa. Hmm. Hmm, cuma yang menunggu aja kapan kita pulang keluar dari situ. Hmm. Itu aja. Dan akhirnya dibebaskan. Ya, kita keluar memang dengan apa mungkin uh, maaf bos mbak uh, mbak disuruh menandatangani suatu berkas atau apa sehingga mbak diizinkan pulang ya kita disuruh menandatangani seluruh karyawan menandatangani kalau kita kabur uh mhm. -huh. kata keluar dari perusahaan uh -huh. ya mhm. kita bakal disuruh ganti uh mhm. -huh. atau diciduk oleh polisi gitu waktu itu eh, mbak dan teman-teman nggak -teman nanya ini kenapa saya di, dihukum seperti ini apa kesalahan kami seperti itu iya kita sudah sebelum menanyakan juga dia sudah sudah sangat amarah gitu. jadi kita nggak tahu sebab sebabnya apa. Sebenarnya kenapa sih Mbak uh, itu kita bisa berbuat seperti itu? Sebenarnya itu aduan dari teman saya mm -hmm. yang supervisor gitu ya. Mm -hmm. Katanya dia mencuri mencuri mm -hmm. barang di toko gitu. Mm -hmm. Kita juga nggak tahu, kita kan beda-beda toko. Mm -hmm. Jadi kita nggak tahu sama sekali. Mm -hmm. Ya peristiwanya seperti itu. Jadi kita dipanggil semua hmm. mengalami penganiayaan di Mbak. Kalau Mbak tadi disuruh jelasnya. Iya benar. Ditampar. Kalau yang lain bagaimana sama? Yang lain teman saya juga saya dengar dari dia ya. Hmm. Disuruh minum air dari toilet. Hmm. Disuruh jilat ludahnya bos saya juga. Uh, nah Ustadz, kalau seperti Mbak Sofi ini kan istilahnya itu tadi saya bilang ya, beliau ini istilahnya sedang menjemput rezeki ya. ya. Ini halal, buruk iya, ya. Iya. Dan kita nggak ngebayangin kok misalnya kita membuka satu butik, tidak ada pegawai atau pekerja gitu kan, kita bekerja sendiri pun juga tidak sama. Oh iya jelas. Nah, kalau Mbak Sofi ini seperti ini Ustadz ya, iya. Insya Allah saya juga. Eh, dan waktu itu Mbak Sofi eh, apa ya, tidak berusaha untuk kabur gitu? tidak tidak ada yang berani tidak ada yang bisa tidak ada yang bisa karena di ruang tertutup ya. iya sekap gitu ya iya di dalam ruangan kayak di sana gitu juga ya ya baik Mas nanti kita lanjutkan ustadz juga nanti kita akan lanjutkan okay. kan e, dan apa e, pemirsa jangan kemana-mana Titian kau buatkan kembali setelah yang satu ini tetap bersama kami insya Allah wow. lagi di Titian Kolbu Pemirsa dan kita masih saja membahas tentang membebaskan hamba sahaya dan tadi di awal Mbak Sopi bercerita mengenai perlakuan uh, eh, majikannya terhadap beliau dan ini merupakan satu contoh buruk Pemirsa seorang buruh yang dianiaya oleh majikannya dan ini sangat miris sekali ya Ustaz ya dan sudah sangat keterlaluan. Nah itu bisa sampai seorang manusia ya sama juga dengan Bang itu sampai memperlakukan setega itu Ustaz apa memang ada karena tidak punya iman hmm. ya karena hmm. memang tidak punya iman maka hilanglah rasa kasihan hmm. Eh, tidak lagi berpikir tentang penderitaan orang memang begitu karena yang menghalangi orang untuk tidak menzalimi orang lain itu kalau imannya kuat mm -hmm. kalau orang tidak punya iman apa saja bisa dilakukan mm -hmm. hmm. jadi itu kalau kita katakan penyebabnya apa ya karena imannya tidak ada mm -hmm. kalau orang beriman tidak mungkin menganiaya orang lain karena dia takut pada Allah iya. karena suatu saat Allah akan bisa membalaskan Nah, membalas penganiayaan itu lebih parah. Hmm. Tidak di dunia, dari akhirat. Tidak ada yang namanya perbuatan zalim yang hilang begitu saja. Dan terawatan. Iya. <laughs> iya deh. Baik, Ibu, ada yang mau bertanya? Silakan langsung saja, boleh ke Pak Ustadz, boleh ke Mbak Sofi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menanya kepada Pak Ustadz. Boleh. Uh, pertama saya mengenalkan uh, nama saya Ibu Teni. uh -uh. Akan menanyakan kepada Pak Ustadz sesungguhnya hamba Allah yang bagaimana yang dikategorikan hamba sahaya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustaz. Uh, hamba sahaya memang uh, dulu karena memang uh, produk perang. Kan ada perang, sehingga e, negara yang kalah, bangsa yang kalah otomatis menjadi tawanan perang. Jadi penyebabnya begitu. Tawanan perang itulah yang dikatakan dengan budak. E, lalu budak ini e, dalam konteks Islam, ini yang perlu juga kita jelaskan, dia tetap harus diperlakukan sebagai manusia. Walaupun status sosialnya disebut budak. Budak ini kan e, bisa dijual belikan, bisa dijual belikan. Kenapa bisa, kenapa ada sistem sosial seperti itu? Ini sudah warisan dari umat sebelum sebelum uh, Rasulullah dahulu. Semua dunia ini dahulu uh, menganut sistem perbudakan itu. Ada negara kuat mencaplok negara yang lemah, maka yang lemah ini jadi tawanan dan jadi budak. Jadi mereka itu dibayar satu orang itu berapa harganya? Nah, baru dia merdeka kalau dimerdekakan atau dia membayar sendiri. Nah, di dalam Islam uh, realita itu tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa dihapuskan secara total karena memang ini adalah sebuah fenomena dunia. Tetapi Islam punya konsep bagaimana menghilangkan perbudakan itu. Caranya umat dirangsang untuk memerdekakan. Jadi orang-orang yang mau menginginkan akhirat, surga, dia bebaskan ini budak itu e, atau juga ada aturan sendiri seperti kalau seseorang mengerjakan suatu perbuatan terlarang dalam agama maka dia diwajibkan untuk memerdekakan budak umpamanya mensetubuhi istri di siang Ramadan nah, seorang laki-laki mensetubuhi istri di siang Ramadan kan haram tidak boleh dihukum berat hukuman berat itu salah satunya apa wajib memerdekakan budak iya. nah jadi ini salah satu cara Islam untuk mengurangi jumlah-jumlah bu budak. Jadi selain selain kesadaran dari tuannya agar memerdekakan karena diganjar oleh Allah pahala yang besar dibebaskan dari api neraka. Nah, tetapi juga ada se sebagai hukuman kalau orang melakukan perbuatan tertentu maka dia harus dihukum dengan memerdekakan budak. Atau ada model yang berikutnya budak itu sendiri yang membayar. Nah, dia membayar tebusan kepada tuannya, berapa saya mau bayar supaya kamu merekakan saya. Ah, jadi ini semuanya cara-cara Islam uh, untuk uh, menghilangkan ataupun menghapuskan perbudakan atau namanya budak. Tapi jangan kita lupa bahwa budak-budak ini dahulu di zaman uh, Rasul dan di zaman sahabat, belakangan mereka ini melahirkan kalau dia budak wanita, ya oleh tuannya dinikahi, ini yang pada umumnya menjadi ulama Masya Allah ya asalnya dulu Buddha hmm. atau ibunya dulu Buddha tetapi karena di dalam Islam itu tidak ada perbedaan Buddha dengan merdeka hmm. kesempatan belajar e, karena dalam Islam kan semua orang ini sama kedudukan di mata Allah Nah, uh, seperti ayat Al-Quran hmm. ya uh, inna khala, inna ja'alnakum syu'uban qabil ta'arafu inna akramakum ya atqakum sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah uh, orang yang paling takwa hmm. jadi biar statusnya budak hasil katakan saja rampasan perang tawanan perang tetapi dia masuk Islam lalu dia menjadi orang yang soleh bertakwa kepada Allah dia bisa lebih mulia dari tuannya Nah, jadi begini hebatnya di dalam Islam itu. Iya. Nah, jadi e, begitulah sekian konsep e, diturunkan oleh Allah untuk membebaskan budak. Mhm. Nah, sekali lagi e, di zaman sekarang iya. memang betul budak itu tidak ada, tetapi perbudakan yang jauh lebih biadab ya. seperti apa yang dialami oleh hmm. Mbak Sofi tadi hmm. ya karena kesalahannya yang belum bisa dibuktikan ya. Hmm. ya hanya mendengarkan laporan apakah dia salah satu pelaku pencuri atau tidak Gak jelas belum dan sampai sekarang sudah tahu Mbak siapa sebenarnya yang mencuri itu hmm. Hmm, saya juga kurang tahu. Yang tahu, yang lebih tahu teman saya yang satu toko. Hmm. Ya. Hmm. Kalau kita dipanggil ya cuma karena salah satu orang itu aja. Jadi semuanya kena. Ya, semua kena. Coba ya. Melampiaskan. Sepertinya si majikan ini melampiaskan kemarahan atau ya. memang ke apa ya keingin mereka mereka ya, istilahnya eh, pekaryawan ini agar jera ataupun takut tapi caranya nggak begitu ustadz ya. Oh, iya jelas. Iya kan Kalau kan ada aturan hukum. Iya betul. Ya, yang mencuri iya, iya. buktikan iya. hasil curiannya -hmm. sudah terbukti mencuri betul, betul. Uh, di ada harus ada harus ada saksi juga. Iya, harus ada saksi. Iya, baik. Nah, Mbak, setelah kejadian itu terus teman uh, teman -teman Mbak dan Mbak itu langsung pulang. Iya, kita langsung pulang. Kita mhm. udah lagi trauma, hmm. kita nggak nggak bisa berbuat apa-apa. Hmm. Ada sih, memang teman saya juga yang ditunggu sama suami, cuma mereka tidak bisa hmm. mengatakan apa-apa. Waktu itu nggak uh, dikasih itu juga apa handphone nggak? Handphonenya disita, disita. Oh, oh. Jadi memang benar-benar nggak bisa bergerak dan nggak bisa kabur, iya. nggak iya. bisa uh, untuk berkomunikasi ya, iya. memberitahukan orang luar gitu. Nah, sampai Mbak dan teman-teman memberanikan diri, ini kan istilahnya uh, sebagai uh, yang punya ya gitu. Ada, mungkin awalnya ini kita ngadu apa nggak nih ke polisi, tapi hmm. dengan uh, Mbak dan teman-teman punya tekad yang bulat ya untuk uh, istilahnya melaporkan kejadiannya polisi itu malam itu juga dilaporkan atau tidak gitu itu kejadiannya hari Minggu mm -hmm. uh, hari Senin kebetulan saya libur mm -hmm. uh, terus sesama teman ada yang tidak masuk ada yang libur juga dia mhm. telepon saya mm -hmm. uh, gimana kalau kita laporin aja mm -hmm. itu kita kan dikasih waktu tiga bulan itu untuk potong gaji kalau kita masuk cuman mm -hmm. saya pribadi di surat yang ditandatangani iya. itu mm -hmm. saya pribadi mm -hmm. sudah trauma yeah. itu hasil mm -hmm pukulannya itu mengakibatkan saya pusing mm. terus telinga saya juga sakit jadi saya tidur aja itu seharian di rumah e, malam saya ditelepon teman saya untuk melapor jadi saya takut mbak mm. takut karena dia ya banyak duit gitu iya. ya saya juga takut terus teman saya datang ke rumah langsung kita lapor ke Polres mm. sampai sekarang kasusnya gimana? Kasusnya masih ditangani Polres. Uh, yang yang uh, majikan Mbak sudah ditangkap? Sudah dimasuk sel. Sudah dimasuk sel. Iya. Nah terus sekarang Mbak udah gak kerja lagi? Enggak, nggak kerja. Masih trauma ya? Iya. Uh, punya anak? Punya. Masih kecil? Masih. anak gak tahu? Hmm, ya nggak tahu. Cuman dia nanya mama kenapa? Ya hmm. jatuh. Mm -hmm. mm Iya nih Mbak, nanti kita lanjutkan ya Mbak ya kita akan kasih kesempatan dulu Ibu yang mau tanya, silakan Ibu Ada yang mau bertanya? Iya silakan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Tati. Mm -hmm. Mau tanya ke Mbak Sofi. Mm -hmm. Mbak setelah peristiwa itu memang ada sumpah serakah mm -hmm. dari pemilik perusahaan itu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maksudnya setelah kejadian itu apakah Mbak uh, jadi sumpah serapa atau e, mendoakan <laughs> dalam hati sebenarnya nggak boleh juga Ustaz yang mendoakan yang jelek kepada orang <laughs> lain ya Ustaz ya waktu itu apa perasaan? itu perasaan saya ya trauma, takut untuk untuk sumpah di dalam hati tidak ada mm -mm. tidak ada mendoakan saja mendoakan saja semoga dia sadar mm -mm. kesalahannya mm -mm. itu aja